lain ketika umatnya menjunjung tinggi ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah yang telah mengajarkan manusia dengan kalam dengan pena, perantaraan pena dan ini isyarat tentang alat dalam menimba ilmu yang harus ada bagi setiap penimba ilmu, sarana menimba ilmu. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya menulis. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal wathiqah ilmu adalah merupakan buruan dan tulisan adalah pengikatnya ikatlah buruanmu dengan tali yang kokoh ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajmain para ulama para salafus salih mengetahui tentang pentingnya arti ilmu maka wallah mereka telah menempuh berbagai macam cara dan upaya dalam rangka meraih ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Ahmad rahimahullah taala berjalan dalam dua bulan perjalanan dari Baghdad menuju San'a di Yaman dalam rangka mencari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah al-Bajali menempuh perjalanan satu bulan penuh dari Madinah menuju Mesir dalam rangka mencari satu hadis yang dia pernah hafal dan dia telah melupakannya menjumpai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Unais Masyarul muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in untuk mengetahui lebih detail bagaimana perjalanan mereka telah banyak buku-buku dikarang para ulama. Al-Imam Al Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala berjalan mencari ilmu mengendarai bahtera terombang-ambing selama tiga bulan di lautan fala haula wala quwata illa billah sehingga habis semua perbekalannya hampir-hampir ketiganya binasa karena kelaparan semua dalam rangka mencari ilmu ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in bukan hanya para ulama bukan hanya para salafus salih bahkan Allah tabaraka wa taala telah menceritakan kepada kita tentang nabinya yang mulia Musa alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana rihlah fi talabil ilmi bagaimana agar umat ini menjadi jaya dengan giat menimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah merekam kisah Musa alaihi salatu wassalam dalam surat yang disunahkan dibaca sepanjang Jumat setiap Jumat. Surat Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa an abihi. Suatu ketika berdialog dengan salah seorang sahabatnya Al-Hur bin Qais bin Husn Al-Fazari mereka berdialog membahas tentang ilmu sampailah mereka pembahasan tentang kisah Musa alaihi salatu wassalam siapakah gerangan guru menjadi tempat rujukan Musa alaihi salatu wassalam yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Maka berkata ketika Abdullah bin Abbas dia adalah Khidir. Kemudian tak lama setelah itu lewatlah salah seorang sahabat Rasulullah, qari'ul Quran, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda. Maka Ibnu Abbas memanggilnya. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadanya. Berkata Ibnu Abbas, "Inni tamaraitu ana wa sahibi. Hadza fi sahibi Musa." alladhi سأل موسى السبيل إلى إلى إلى لقائه sesungguhnya aku berdialog dengan temanku ini tentang siapakah orang yang datangi Musa menjadi gurunya ketika belajar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata Ibnu Abbas hal sami'ta an sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Pernahkah engkau mendengar Nabi menyebutkan tentang perkara ini? Siapakah guru Musa? Maka berkata Ubay, "Na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Benar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Musa fi mala'in min Bani Israila, ja'ahu rajulun faqal, hal ta'lamu ahadun a'lama mink?" Qala Musa, "La." Berkata Ubay bin Ka'ab, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkhutbah Musa di hadapan Bani Israel. Dalam suatu kesempatan selepas itu datanglah seseorang lelaki bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih mengetahui ilmu daripadamu? Apakah engkau mendapati ada orang yang lebih alim daripadamu?" Qala Musa, "La." Berkata Musa, "Tidak." Musa berkata jujur karena sepanjang pengetahuannya tidak ada orang yang lebih alim daripada Musa. Dan Musa berkata yang benar. Kemudian berkata Ubay bin Ka'ab, "Fa'auhallahu ila Musa, bala abduna Khidir." Maka Allah wahyukan kepada Musa, "Ya, ada. Dialah hamba kami Khidir." Fasa'ala Musa sabil Berkata Ubay, maka Musa meminta kepada Allah bagaimana jalan agar menjumpai orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tandanya adalah al-hut. Bekal Musa, ikan yang jadi bekal dalam berjalan menimba ilmu. Andai kata engkau kehilangan ikanmu, di sana engkau akan menjumpai Khidir alaihi salam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa gigihnya Musa mencari ilmu. Ketika dia tahu ada orang lebih alim daripadanya, maka dia berjanji dia akan mendatangi orang tersebut, menimba ilmu daripadanya dan ini wallah menunjukkan ketawaduan Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia mau mencari ilmu walaupun kepada orang yang jauh sekalipun sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Demi Allah, aku mengetahui setiap ayat kenapa dia turun, di mana dia turun dan kapan dia turun. Dan demi Allah, jika aku mengenal saat ini ada orang yang lebih alim daripada aku tentang ayat tafsirannya, aku akan datang mencapainya dimanapun dia berada selama dapat kutempuh dengan kendaraanku." Masyarul muslimin rahimanillah wa ajma'in. Inilah mereka dan lihatlah kondisi kita kaum muslimin yang zuhud terhadap ilmu wala haula wala quwata illa billah yang malas mendatangi kajian-kajian ilmu fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun bagaimana mungkin Allah akan bangkitkan kejayaan umat ini selama umat mereka tidak menghargai ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah muslimin rahimallah Sa'id bin Musayyib berkata wallahi alladhi la ilaha illahu Inni kuntu arhalul ayyama tiwala li hadithin wahid. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, sesungguhnya aku jalan berhari-hari mencari satu hadis. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Adalah Imam Ahmad 40 tahun wallah mengumpulkan hadis-hadis dalam musnadnya. Dia berjalan dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Dia berangkat dari Kufah ke Basrah, Basrah ke Mesir, Mesir ke Syam, ke Hijaz. Dia tawafi seluruh negeri. Wallahi dalam rangka mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musnadnya 40 tahun dia siapkan ma'asyiral ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan wallahi sekarang lihatlah alangkah mudahnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk belajar. 40 tahun Imam Ahmad mengumpulkan musnadnya kita cukup membeli sebentar terkumpullah muslim Muhammad di hadapan kita la haula wala quwata illa billah namun mana orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar mana orang-orang yang mau meniti jalur yang telah ditempuh salafus salih yang dengannya mereka meraih kejayaan wallahi wallah Allah Subhanahu wa taala telah menfirmankan kepada kita dalam perkataan yang mulia yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berkata ahli tafsir bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dari golongan orang-orang beriman melebihi derajat orang-orang beriman yang tidak memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin. Adapun Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah mengangkat derajat mereka Subhanallah, lihatlah bagaimana ulama dikenang manusia sepanjang zaman, sementara para penguasa mereka telah dilupakan. Orang-orang yang kaya mereka telah dilupakan, tapi lihatlah para ulama mereka wallah hidup sepanjang zaman kita masih mengulang-ulang berkata Ahmad, berkata Syafi'i berkata Abu Hanifah, berkata Auza'i, berkata Sufyana Thawri, fala hawla wa quwata illa billah, syaraf, wallahi syaraf inilah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Allah akan angkat derajat mereka di surga melebihi derajat orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Masyarul muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana Musa berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Yusha bin Nun. Dia berkata, "La abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdi huquba." Mereka berjalan, berjalan, berjalan sehingga mereka letih. Berkata muridnya Yusha bin Nun, berkata sahabatnya Yusha bin Nun, sesungguhnya telah jauh kita berjalan. Berkata Musa demi Allah, tidak akan pernah aku berhenti berjalan sampai aku menjumpai dua sampai aku menjumpai tempat di mana dua lautan berkumpul menjadi satu pusaran air tempat bertemunya dua arus au amdhiya huquba atau jika tidak aku temukan aku akan berjalan bertahun-tahun sampai aku menemukannya Allahu akbar Musa alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada umat ini agar mereka semuanya bergairah mencari ilmu la haula wala quwata illa billah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah berfirman, "Falamma balagha majma'a bainihima, nasiya hutahuma, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Mereka berjalan dan berjalan. Tatkala mereka tanpa mereka sadari telah bertemu di dua pusaran yang menggabungkan dua lautan. Kemudian nasiya hutahuma. Mereka pun mencari tempat untuk berteduh. Batu yang besar mereka letakkan bekal mereka yang dalamnya ada ikan yang telah mereka siapkan yang telah mereka asinkan maka mereka pun tertidur kemudian ikan terpercik dengan air kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia kembali hidup terbangunlah Yusha bin Nun dan dia melihat ikan melompat ke lautan namun dia lupa memberitahu kepada Musa alaihi salatu wassalam kemudian nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Akhirnya ketika mereka lupa, ikan pun lompat ke lautan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Mereka pun kembali bergegas. Mereka lupa dengan bekal. Mereka berjalan, berjalan, berjalan dalam mencari ilmu Allah Kemudian mereka pun letih sehingga duduk, duduklah Musa. Kemudian dia pun berkata kepada budaknya Yusha bin Nun, kepada sahabatnya Yusha bin Nun, bawa sekarang bekal kita. Kita telah lapar dan kita telah letih. Ma'asyul muslimin. Lihatlah bagaimana mereka berbekal menimba ilmu. Wallahi para ulama telah berbekal menimba ilmu dalam perjalanan mereka. Kemudian ikhwan rahimakumullah Ketika Musa perintahkan Yusha bin Nun untuk mengeluarkan perbekalan, berkata Yusha bin Nun, "Ara'aita idz awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba." Berkata Yusha bin Nun, "Ara'aita idz awayna ila sakhrah Ingatkah engkau tatkala kita berlindung mencari naungan di batu yang besar? maka aku lupa tentang perkara ikan tersebut tidaklah aku lupa menceritakannya kepadamu kecuali karena syaitan yang membuat aku lupa fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba alangkah anehnya bagaimana dia hidup dan dia melompat terjun ke lautan berkata Musa qala dzalika ma kunna nabghi berkata Musa itulah yang ku cari itulah yang kuinginkan karena Musa telah diberitakan Allah dia akan jumpai Khidir di mana bertemunya dua lautan dan di mana ikannya telah hilang darinya. Berkata Musa, itulah yang kucari. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, fartadda ala atharihima qasasa. Mereka kembali mencari jalan ke pulang ke tempat semula, tempat di mana mereka beristirahat di antara dua lautan yang bertemu. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Masyaallah muslimin Allah katakan maka mereka mendapati di sana salah seorang daripada hamba-hamba kami menunjukkan kemudian Khidir di mana Allah menisbatkan yakni dirinya menisbatkan Allah SWT namanya dia adalah hamba kami atainahu rahmah yang telah kami berikan kepadanya rahmat wa atain wa 'allamnahu min ladunna ilma yang kami telah ajarkan kepadanya ilmu. Masyaallah muslimin. Khidir mengumpulkan dua hal, rahmat dan ilmu. Wallahi wallah. Ilmu tanpa rahmat membinasakan dan merusak, melahirkan fitnah, musibah. Ilmu tanpa rahmat membuat hati menjadi beku dan keras, membuat orang menjadi kasar. Tapi rahmat tanpa ilmu Allah akan membuat seorang tersesat wa billah maka Allah berikan keistimewaan kepada Khidir Allah berikan kepadanya ilmu dan rahmat Masyal muslimin bertemulah Musa di sana Khidir yang sedang menyelimuti dirinya kemudian Musa mengucapkan kepadanya salam dan dia pun menjawab salam Musa dan dia bertanya siapakah engkau gerangan berkata Musa saya Musa dan dia berkata apakah engkau Musa Bani Israel Musa mengatakan ya aku datang kepadamu untuk berguru kepadamu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda apakah boleh aku mengikutimu wahai Khidir agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah engkau dapatkan Allahu akbar Musa rela mengikuti Khidir dalam rangka mencari ilmunya la haula wala quwata illa billah masyaallah muslimin rahimakumullah berkata Khidir dia mengetes Bagaimana Musa kesabarannya? Berkata Khidir, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mampu bersabar denganku. Ilmu berat, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesabaran terhadap perintah-perintah guru. Ilmu mulia. Seseorang harus menghinakan dirinya untuk ilmu Allah. Berkata Musa alaihi salatu wassalam, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amran engkau akan dapati aku insyaallah akan benar-benar bersabar denganmu dan aku tidak akan pernah menentang perintahmu inilah adab seorang murid kepada gurunya ma'asyar ikhwan rahimakumullah Musa ketika menjadi murid dia berjanji tidak akan menyelisih perintah gurunya mengikuti gurunya dan dia bersabar Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kedua-duanya pun mengendarai bahtera, lewatlah perahu. Perahu yang terbuat dari kayu. Kemudian mereka semua menaiki bahtera perahu. Bahtera tersebut, perahu tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah di dalam pertengah jalan di, di dalam perjalanan di tengah-tengah jalan maka Khidir melakukan tindakan yang aneh menurut Musa alaihissalam tanpa pengetahuan mereka padahal mereka di atas perahu naik dengan gratis tanpa membayar karena mereka mengetahui kedua-duanya orang saleh sampai di tengah jalan Khidir membolongi perahu tersebut dia bolongi dia buat ada aibnya ada cacatnya Allahu Akbar maka berkata Musa alaihi salatu wassalam akharaqtaha akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra apakah kau bolongi karena kau ingin menenggelamkan seluruh penghuni yang ada dalamnya engkau telah benar-benar berbuat perbuatan yang tidak baik Allahu akbar Musa mengingkari perkara yang dia lihat dan ini menunjukkan kewajiban seorang mengingkari kemungkaran andai kata dia lihat tetapi di sini gurunya memberikan kepada Musa teguran yang keras. Berkata gurunya Khidir alaihi salatu wassalam, "Qala alam aqul lak innaka lan tastati'a ma sabra?" Bukankah sudah kukatakan kepadamu engkau tidak akan mampu bersabar denganku? Allahu akbar. Dia ingatkan kembali. Maka berkata Musa alaihi salatu wassalam, dia minta uzur qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra berkata Musa jangan kau hukum aku dengan kelalaianku jangan kau persulit aku untuk menimba ilmu daripadamu Allahu akbar kemudian ikhwan rahimakumullah fantalaqa kemudian mereka pun kedua-duanya berjalan sampai di daratan mereka melihat anak-anak sedang bermain ada seseorang di antara anak tersebut. Datanglah Khidir kepadanya, mencekiknya, kemudian membunuhnya, membinasakannya. Allahu Akbar. Melihat tindakan tersebut, Musa alaihi salatu wassalam lalai dan dia lupa. Segera Musa berkata, "Aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin? Laqad ji'ta syai'an nukra." Bagaimana kau bunuh satu jiwa yang bersih yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan pembunuhan? Kau bunuh dia dengan tanpa dosa sungguh engkau telah datang membuat perkara yang besar, kemungkaran yang besar. Allahu Akbar. Kembali gurunya Khidir mengingatkan. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a man sabra. Sudahkah ku bilang tadi engkau tidak akan mungkin mampu bersabar kepadaku? Berkata Musa, "In sa'altuka an syai'in an syai'in ba'daha fala tusahibni." qad balaghta min ladunni uzra baik aku ingat andai kata kembali aku bertanya jangan pernah kembali engkau mau menerima aku sebagai murid sesungguhnya aku telah membuat engkau letih dan telah ada uzur bagiku andai kata engkau tidak menerima aku sebagai murid dengan perbuatanku jika kembali aku lakukan perbuatan tersebut masyarul muslimin rahimakumullah fantalaqa mereka berjalan berjalan hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha fa'abau an Mereka pun mendatangi sebuah kampung dan mereka meminta dijamu. Wallahi, wajib hukumnya setiap kampung yang lewat padanya musafir, mereka minta bantuan jamuan, wajib diberikan jamuan ala kadarnya minimal. Namun negeri ini negeri yang kikir, negeri ini negeri yang bakhil. Mereka tidak menjamu kedua-duanya. Allahu akbar. Fawajada fihan fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faqama mereka berjalan meninggalkan kampung tersebut maka melewatilah mereka rumah yang hampir rabah maka seketika Khidir kembali membaguskan rumah tersebut maka bertanya Musa alaihi salatu wassalam "Lau syi'ta lattakhadta alai ajra" Kenapa kau perbaiki rumah seperti ini? Mereka bakhil kikir tidak mau memberikan kepada kita jamuan. Kenapa tidak kau katakan ku perbaiki dengan upah? Berikan kepada kami upah. Berkata ketika itu Khidir alaihi salatu wassalam, "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah dia perpisahan kita sekarang antara engkau dan aku. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti alaihi sabra. Akan kuberitahukan kepadamu semua apa-apa yang telah kita temui, apa kabar beritanya, kenapa aku lakukan. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين ولي الصادقين إياه نعبد وإياه نستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى النبي بعده اما بعد معاشر muslimin rahimakumullah berkata Khidir kepada Musa memberitakan apa-apa yang telah lampau yang menjadi pertanyaan besar bagi Musa alaihi salatu dan ini menunjukkan betapa gairahnya Musa mencari ilmu ingin tahu dan ini yang hilang daripada kaum muslimin mereka wallah menyibukkan hari-hari mereka dengan perkara-perkara yang hina dengan dunia wallahi dunia hina mereka menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang hina wallah mereka lupakan ilmu mereka lupakan menimba ilmu dan seterusnya adapun Musa lihatlah bagaimana Musa gigihnya menimba ilmu berkata Khidir amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba adapun kapal yang tadi kita lubangi kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja mencari ikan di lautan maka aku ingin membuat kapal itu menjadi cacat karena jika mereka sampai ke daratan di sana ada seorang raja yang akan mengambil dengan paksa merampas dengan paksa semua kapal-kapal yang nyandar ke sana. Aku ingin ketika raja mendapati kapal ini berlubang ada aibnya dia tinggalkan. Allah Akbar. Dan di sini kawan, rahimakumullah. Walaupun ini adalah perintah Allah, melubangi kapal ini adalah perintah Allah kepada Khidir, tapi Khidir tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, aku ingin membuatnya menjadi cacat. Dan ini adab bahwasanya kita wallah dilarang menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah berkata Khidir wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra Adapun anak yang tadi kubunuh kedua orang tuanya adalah mukmin adapun dia telah Allah takdirkan akan menjadi kafir. Andai kata dibiarkan dia besar, dikhawatirkan dia akan menggiring kedua orang tuanya menjadi kufur wa iyadan billah. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Maka kami ingin agar Allah Rabb menggantikan anak ini dengan anak yang baik, yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang mukmin. Allahu akbar. Dia bunuh anak ini karena anak ini jika dibiarkan besar dengan ketentuan ilmu Allah akan menggiring orang tuanya kepada kekufuran dan ini merupakan isyarat terkadang Allah anak menyesatkan orang tuanya. Ketika orang tua mengikuti anaknya, boleh saja dengan kecintaan seorang kepada anak membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya ujian dari keluarga, dari anak dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata Khidir, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan." فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا Adapun rumah yang roboh yang kubangun adalah merupakan rumah milik dua orang anak kecil yang yatim di negeri tersebut dan dalam rumah tersebut di bawahnya terdapat perbendaharaan simpanan milik kedua orang tuanya untuk bekal mereka dewasa dan adalah kedua orang tuanya salihah orang tua yang saleh kedua orang tua anak ini kedua anak ini saleh fa'arada rabbuka an yablugha ashaddahuma ashaddahuma maka Rabbmu ingin agar mereka kedua menjadi baligh wa yastakhrija zahuma kemudian Allah akan keluarkan untuk mereka berdua rahmatan rabbik sebagai bentuk rahmat daripada Rabbmu dan ini menunjukkan kepada kita isyarat bahwasanya kesolihan orang tua berguna bagi anak-anaknya di mana Allah merahmati dua anak yatim ini karena kesolihan kedua orang tuanya dan ini menunjukkan efek dampak kesolihan orang tua kepada anak-anaknya. MashAllah muslimin rahimakumullah. Berkata di ujung perkataan ini, Khidir, "Wa ma fa'altuhu an amri." Dzalika ta'wilu ma lam tastati' ali ma lam tastati' ali sabra. Tidaklah semuanya kulakukan karena keinginanku sendiri, tapi semua adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat engkau tidak mampu bersabar kepadaku. Masyaallah muslimin, rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Inilah kisah dalam menggugah hati sanubari kita semua ikhwan. Ma'syar ikhwan, antum salaf insyaallah taala agar lebih rajin dalam mempelajari ilmu agama menimbanya dan menimbanya dan jangan katakan usiaku telah tua Wallahi Al-Izz Ibnu Abdul Salam baru membuka kitab belajar ilmu ketika berusia 40 tahun. Dan banyak ulama-ulama Ibnu Hazm ketika berusia 40 tahun baru mulai belajar. Ibnu Kaisan dan seterusnya. 70 tahun baru belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wallahi kata terlambat dalam menimba ilmu. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Sallu ala nabiyyikum fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة